warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bil wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida Asyhadu illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Din أما بعد Ikhwatul kiram Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama merupakan anugerah dari Allah yang sangat besar karunia Allah yang sangat berharga. Allah memberikan kesehatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Di saat yang sama, banyak orang-orang ribuan, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu saudara-saudara kita Muslim ingin seperti kita, ingin istirahat di rumah, ingin kumpul dengan keluarga, ingin beraktivitas, namun terhalang oleh udur, oleh sakit yang Allah berikan kepada mereka dan mereka nggak ngerti kira-kira sampai berapa lama mereka menjalani sakit itu yang tentu saja dengan berbagai macam bentuk penyakit yang mereka alami. Hal seperti ini merupakan sarana bagi kita untuk berpikir Berarti kalau kita pagi ini bisa ada di sini itu bukan semata-mata keinginan kita belaka. Ya. Kita bisa seperti ini bukan semata-mata keinginan kita belaka. Ratusan ribu orang ingin seperti kita ingin makan, ingin sarapan, ingin milih-milih makanan, tapi tidak satu pun makanan bisa disentuh. Nah, kemarin ada teman dekat yang katanya sakit, ya dikira sakit biasa, muntah, gerges, ditambah lagi sekarang musimnya seperti itu, jadi dianggap biasa aja. Begitu dicek penyakitnya baru perkiraan-perkiraan tapi ternyata penyakitnya berat Nah, kanker kanker darah. Nah, apa dia kepingin seperti itu? Enggak. Dia kepingin seperti kita. Dia kepingin seperti kita. Ada lagi yang diamputasi kakinya. Ada lagi yang sudah lagi persiapan operasi. Masya Allah ini. Ada lagi yang mencuci darah. Jadi kita bisa seperti ini itu bukan karena semata-mata keinginan kita. Jadi yang membuat kita seperti ini bukan kita gitu loh. Makanya kudu ini berarti ini karunia. Ini anugerah yang mahal. Misalnya saya datang ke rumah sebagian ada yang jabat tangan itu mboten sakit. ngapain lho lupa tangan belum mboten sakit diangkat. Nukingi ngoko betul nak kejedit, mboten tangan diangkat belas. Ada yang nggak bisa jalan, ya Allah. Menunya macam-macam. Ada yang udah gak kelihatan. Ya. Baca udah gak bisa. Nah ini oleh karena itu nikmat yang berharga ini jangan disia-siakan. Dan jangan diisi dengan sesuatu yang murahan. Ya, sesuatu yang berharga ini jangan diisi dengan sesuatu yang murahan. Maka diisi dengan sesuatu yang berharga, yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan, mengundang rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Semoga sisa waktu umur yang Allah berikan kepada kita semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Materi pagi ini menindaklanjuti tentang anugerah yang Allah berikan atau penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ya, karena sabar itu sulit, sabar itu berat, nggak setiap orang bisa memiliki kesabaran dan tidak setiap orang diberi kesabaran. <clears throat> Maka di situ sabar menghadirkan perkara-perkara yang besar. Sabar menghasilkan sifat-sifat yang agung. Di antara keutamaan sabar kemarin yang sudah sempat kita bahas, nopo kemawon nomor setunggal apa? Sabar merupakan sifatnya para nabi dan para rasul. Insyaallah. Ini yang pertama. Sabar merupakan sifatnya para nabi dan para Rasul. Berarti kalau ada orang diberi kesabaran dan mampu dia memiliki kesabaran, berarti dia telah mendapat karunia yang pernah Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Yang pertama, yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sabar mendapat kecintaan dari Allah. Sehingga orang-orang yang sabar itulah orang-orang yang aulia. Dia adalah wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah. Itu yang kedua. Inna Allah ma'as sobiri. Sesungguhnya Allah bersama Wallahu yuhibbus sabirin dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang ketiga mendapatkan kebersamaan apa rahmat ya mendapatkan apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah pada ayat 156 nah, ulaika alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Nih, buah manis yang mengagumkan anugerah besar dari Allah kepada orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga Orang yang sabar mendapatkan ini gue tadi disebutkan rahmat. Nah, Berikutnya Mendapatkan sholawat Dari Allah Sudah tadi kita jelaskan Kemudian Domanun Nasr Mendapatkan jaminan Apa? Pertolongan dari Allah Mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah di surat <coughs> ya bala in tasfiru wa tattaku Surat Al Imran 125 126 Surat Al Imran 1 25126 mendapatkan jaminan pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala Iya, sudah ketemu? Al-Imran 125126 Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana <clears throat> Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha Hada yumdidakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati Wa hmm? wa ma ja'alallahu illa bushra lakum wa litaqma'inna qulubukum bih وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ya. Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian kepada barang itu melainkan sebagai kata gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang amannya. Dan tidak ada yang itu selain dari ya Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa man nasru tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadamu kecuali itu pertolongan dari sisi Allah Al-Aziz Al-Hakim. Maka inilah gambaran yang menakjubkan, berita gembira yang mengagumkan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Matan. Berikutnya pakai istimewaan orang-orang yang sabar. Al-hibtu min kaitil ada. Orang-orang yang bersabar dengan kesabaran yang utuh, dengan kesabaran yang jernih, dengan kejam dengan kesabaran yang dilakukan dengan keikhlasan maka mereka akan mendapatkan penjagaan mendapatkan apa penjagaan dari tipu daya musuh ya mendapatkan penjagaan dari tipu daya musuh Nah kalau kita di, di, di, diuji oleh Allah dengan banyak orang yang memusuhi kita itu tipu daya aja pasti lah Karena musuh itu menginginkan kebaikan apa keburukan? Dalam keburukan setiap orang yang memusuhi itu pasti menginginkan keburukan. Dan orang yang kalau punya keinginan keburukan itu punya rencana-rencana yang gak baik atau punya doa-doa yang gak baik itu pasti loh ya, gitu loh itu pasti maka untuk menghadapi seperti ini ya menghadapi seperti ini nggak ada lain nggak ada lain orang punya rencana orang punya tipu daya orang punya makar macem-macem makarnya itu untuk menjatuhkan orang lain untuk menyingkirkan orang lain untuk mengelabui orang lain, untuk menjebak orang lain. Makanya tipu daya musuh itu sangat amat licik. Nah, coba bagaimana orang-orang yang nggak suka dengan Islam ingin menjatuhkan Islam, dikasih merek apa saja Islam ini? Nah, sindikai julukan teroris, gitu? teroris macam dijawab sama Allah pembantaian di masjid yang dilakukan di mana itu waktu itu satu jamaah masjid dibantai waktu sholat nah kok yang ini ki ternyata orang-orang selain Islam yang melakukan donek sing selain Islam sing melakukan tidak ada istilah nah, lucu dong Kemudian terjadi pembangkangan besar-besaran di Myanmar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama mengadakan pembantaian besar-besaran kepada kaum muslimin. Nah, itu kan jawaban dari Allah. Sebenarnya teroris itu bahasa dari mana? Bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa sampai sekarang pun bukan jelas. Kalau dulu-dulu awal itu ciri-ciri terorisnya itu jenggotan. Nah, kula nggih kata jenggotan ya. Nah, sing wedok niku cadar, cadaran. Ngoten niku. Itu untuk mengepiri Islam dan qadarullah sing kecekel-kecekel ya ya ngono ngono. Nah, itu jenenge apa? Tipu daya. Supaya ada alasan. Ngeten iki biasanya penggalan isi asing ah, paling canggih nih. Sing paling canggih itu orang-orang sian bikin-bikin kayak begini itu paling canggih orang sian. Ngeten. Makanya gini Palestina itu kadang-kadang ibu dan dan dan karena di situ ada si terus bergejolak nih. Bisa enak-enak tenang, Untung malah semacam macam tak karu-karuan. Bukan teh. Karena memang dibuat seperti itu ada permainan-permainan yang seakan-akan membantu Islam, seakan-akan menolong Islam, seakan-akan membela Islam pada ingin nah, menghancurkan keislaman. Nah itu tipu daya namanya. Maka kita berpegangan dengan ayat Kita berpegangan dengan ilmu Dan kita berpegangan dengan wah, wahyu kalau kita difitnah dituduh, kita jalan sebagaimana kita yang kita yakini. Nanti Allah akan buka tabirnya dan Allah juga punya ibu daya. Itu yang menarik. Allah juga punya cara. Allah punya tipu mus lihat. Allah punya cara seperti itu. Sebagaimana kita saksikan, ya jadi nanti kalau Bapak kerja satu misal, Nah, yang namanya tipu daya kan bukan cuma orang kafir dengan muslim. Islam dengan Islam sakit benar. Ya kan? Dalam melakukan tipu daya nih loh. Islam dengan Islam sakit benar. Bisa teman kantor, teman perusahaan, eh, teman kerja untuk menyingkirkan rekannya, untuk menghilangkan rekannya, macam-macam tipu daya nih. Ya macam-macam tipu mus muslihat. Ada orang yang seakan-akan dia itu teman akrab sama dia. Ya, Seakan-akan dia itu teman yang paling baik kepadanya. Padahal justru dialah orang-orang yang merusak pribadi dari temannya ini. Itu namanya tipu daya. Menghadapi seperti ini, Quran memberikan penjelasan. Apa yang dilakukan? Iktisam bil Quran. Nah, Bapak, iktisam bil Quran. Kalau kita menghadapi berhadapan orang seperti ini, maka kembali lagi berpegang erat dengan tali Al-Quran. Allah akan tolong kita nanti. Coba dibuka surat <clears throat> Al-Imran Al Imran 100 dan 101. Al Imran ayat 100 dan 101. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagainya dari orang yang kita bisa yang mereka akan membantu kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir pada ayat-ayat Allah dibacakan pada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Hmm. Barang siapa pegang kepada agama Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi kalau di dalam ayat 100 hmm ayat 100 itu menjelaskan tentang program terbesar dari orang-orang kafir. Saya ulangi, ulama ahli tafsir menjelaskan ayat 100 itu menjelaskan program terbesarnya orang kafir. Kenapa program terbesarnya? Harokatul irtidat. Gerakan pemur itu gerakan terbesar. Ada gerakan pemurtatan, ada macam-macam bentuknya. Ya, ada teman santri kami punya saudara. Punya saudara ini miskin. doa Terus dibantu sama pamannya. Nah, pamannya ini orang Nasrani dibantu diberi beasiswa untuk sekolah. Ya bulan ngambil ke rumah pamannya ini. Nah, dapat lima bulan, akhirnya mengambilnya bukan di rumah paman, ngambilnya di gereja. Nah, Sampai di situ ketemu teman-teman yang lain dari SMA yang sama. Ada sekitar 8 anak, 80 anak yang sudah masuk ke situ untuk mengambil apa? beasiswa ya. Nah, itu model-model begitu itu model apa coba? Ya, ini gerakan apa? gerakan pemur pemurtatan, gerakan pemurtatan. Nah, luar biasa di penjara itu ya ngoten. Saya waktu penjara itu di penjara itu Bang ya. Di program gereja itu ada dua. Lima hari itu kebaktian di masjid di apa? Di gereja. Yang dua hari itu sosial. Ngaten. Itu program gereja. Ya, jadi di apa kebaktiannya lima hari nanti sosialnya nah sosial ini yang justru membahayakan karena dia masuk ke lorong-lorong itu ya ke gang-gang gitu di kamar-kamarnya para napi nih nah nanti kalau ada yang ditarget didatangi jangan ngobrol semuanya diperlakukan seperti itu nanti terus ada seorang wanita yang di penjara waktu itu ya kemudian Ditanya ngobrol apa sebabnya? Nah, sebabnya dia kena narkoba. Nah, ngoten kok bisa kena narkoba? Ya kerja. Suaminya di mana? nggak punya suami, punya anak tiga atau dua begitu waktu itu. Sampai pada akhirnya ditawarkan. Boleh nggak saya ajak putra-putranya ke sini? Ya so lembah Dengan biaya dari lembaga. Setelah ditemukan, diizinkan, dibawa, seneng dipertemukan itu. Nah setelah pertemukan dengan anak-anaknya melalui lembaga tersebut, nah, itu ditawari anaknya ini karena sudah akrab, sudah diberi. Akhirnya orang itu kalau menerima pemberian itu pribun. Satu kali, dua kali, tiga kali. Setelah itu pribun. Nah, kena al-sungkan. <laughs> Ngaten. Ya, ini memang teori ini ngaten itu Teorinya begitu. Eh kejebak terikat terus gak sok golek pun. Ngaten sakit tudi. Akhirnya disekolahkan, ditawarkan gimana kuliahnya pun kalau memang mau ya sampaikan, disampaikan. Kami ada dari lembaga kami itu untuk biaya kuliah anak-anak yang tidak mampu. Cuma kami orang Kristen gitu. Disampaikan. Nah, jenenge wong butuh ribon, mereka gak mikir. Begitu serak-serak sampai pindah-pindah agama itu permintaan mereka sendiri. Tidak diajak. Mereka hanya cuma kasih umpan dan kasih pan, pancing aja. Setelah itu berjalan karena perasaan tuh bisa nggak apa mau nggak mau itu seperti itu, mau nggak mau seperti itu. Nah, termasuk Pak, termasuk wonten gini surat Al-Maidah. Coba kita simak Al-Maidah. Surat berapa? Nah, surat 5 ayat 78 79. Asbabun nuzul ayat ini tuh ya berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, kita simak ayat 78 79 sampai Allah mendatangkan laknatnya. Dilaknat ini orang-orang Bani Israel oleh ya Allah. Allah berfirman, <clears throat> Lu'inal kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Ya. dari telah melalui ucapan jauh dari saat terang Yang demikian itu karena mereka berharga bisa melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka berbuat sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi ini asbab nuzul itu diceritakan di kalangan Bani Israel itu ada beberapa orang yang yang bersahabat. Nah, dan Ada beberapa orang yang ber, bersahabat, kumpul sahabat-sahabat setia. Nah satu saat pecah Pak. Ya karena mungkin faktor keluarga, faktor pekerjaan, akhirnya mereka pecah. Yang satu di nah, apa di kota lain, yang satu tinggal di kota yang berjauhan. Suatu saat teman-teman yang sudah lama berpisah di bertemu, kumpul lagi. Ngaten. Nah kalau bahasa kita ya mengadakan Betul reuni niku mulai dhisik wis ono. Mantan reuni dikumpulakan kanca. Nah jenenge kanca niku lak nasibe itu betul ono sing berhasil, ono sing jeglek, lak ngoten to. lah, iya Jadi ketemu niku ya wajah ya berubah sesuai dengan keadaan keadaan sing berhasil ya wajahnya ketok. Heeh. Sing jeglek ya wajahnya ketok. Sumpah. Itu sudah ada sejak dulu ngoten niku, Pak. Makane lho, awakmu ya Allah tambah nom, lah awakmu kok tambah elek, ngoten macem-macem pun. Ngoten ketemu teman-teman lama ini. Nah, qadarullah, qadarullah ngoten. Begitu ketemu sing berhasil iki jamin. Salah satu di antara mereka itu ada yang alim terhadap agama, berilmu ya berilmu punya ilmu punya pengetahuan punya pemahaman agama yang dalam berkumpullah mereka dengan teman-teman lamanya lah teman-temannya di bagian ini yang berhasil itu traktir biasa nggak tadi kumpul traktir nggak ada unsur apapun persahabatan murni persahabatan akhirnya besoknya lagi ketemu lagi traktir lagi dikasih bungkusan suruh bawa pulang Nah, nah hari-hari pertama, hari-hari pertama teman-teman yang nggak punya agama nih banyak melakukan kesalahan. Ditegur sama temennya yang alim ini tadi. Ditegur, diingatkan, nggak boleh ini tugas katanya. Nah setelah bertemu lagi, kumpul reuni lagi, traktir lagi sama si Fulan ini. Dan itu sering dilakukan, sering dilakukan. Nah lama kelamaan karena si alim ini sering dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh, suruh membawa sesuatu untuk keluarganya. Lama kelamaan begitu melihat temannya yang berhasil melakukan suatu kejahatan, mereka di diem. Kenapa? Sungkan. Iku sing kena lontong kikil. Iku baru lontong kikil baru pangsit, baru nasi goreng. Niku wis bulat teng ilate. Jadi kate ngomong niku kena londong kikil gak sido akhirnya. Kate ngilingno kena supermi mboten sakit akhirnya. Itu yang kebulat lontong kikil. Ngaten, Pak. Iku sok gagal ngomong. Akhirnya apa? Ini yang terjadi. Allah berfirman, lu'inal ladina kafar orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah atas lisan Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Nah, timbul pertanyaan, apa bentuk maksiat dan sikap melampaui batas mereka? Bentuk kejahatannya adalah kanu layatana hauna an munkarin fa'alu. Ini kemaksiatan, ini bentuk perbuatan melampaui batas. Apa itu? Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Jadi mendiamkan kemungkaran karena faktor-faktor ini tadi ini merupakan kedurhakaan. Kenapa? Karena mungkar itu mengundang bencana. Mungkar itu mengundang bala, Mungkar mengundang kemurkaan. Allah makanya kudu dipadamkan. Bagaimana cara memadamkan? Bagaimana cara memadamkan? Ya perbuatan itu dicegah. Makanya Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis perumpamaan orang yang menegakkan syariat Allah dan kebenaran dan perumpamaan orang yang merusak umat ini, merusak kehidupan ini itu ibarat diibaratkan Mbak satu kaum yang naik kapal. Ibaratnya ngoten. Satu kaum naik kapal. Nah di dalam kapal itu diundi sama pemilik kapal. Ya, karena banyak yang menumpang Akhirnya satu ditasuk, ditaruh dek atas, yang kedua ditaruh dek bawah. Dibagi menjadi dua kelompok yang satu ada di dek atas, yang satu di dek bawah. Lah, orang yang tinggal di dek bawah ini itu kalau ngambil kebutuhan air, kemudian apalagi begitu kebutuhannya, itu harus mendaki ke dek atas. Karena persiapan dan persediaannya itu untuk penumpang ditaruh di dek atas. Sehingga orang-orang yang tinggal di bawah, kalau ingin mendapatkan bantuan harus naik ke atas. Akhirnya salah satu dari kaum yang dibawa ini apa salah satu punya ide gagasan yang luar biasa, gagasan yang cemerlang. Apa itu? Daripada nanti kita ini repot-repot ngambil air ke atas, mengganggu orang atas, ya, terus apa ini e, meresahkan orang atas. Apa enggak sebaiknya kita bikin lubang yang kecil di bawah ini? Nah, itu ide yang cemerlang ide yang cerdas. Nah, kalau kita lubangi kapal ini bahkan bawah itu kan nanti air bisa masuk. Jadi nggak sorot-soron dolek banyu. Matan. Orang yang merding lihat orang seperti ini Kalau dia itu diam Paham nih? Kalau ada orang lihat melubangi kapal itu dia diam, tidak dicegah perbuatan ini, maka sudah bisa dipastikan satu kapal itu akan tenggelam bersama. Nggak Kalau diselamatkan dicegah perbuatannya, jangan kamu lubangi. Sengsara sedikit tidak bahasa mengganggu orang yang di atas Asalkan kamu Tapi kalau kamu lubangi Ini pelan-pelan ke kapal ini akan Akan karam nah, nah maka di surat Apa tadi? Di surat Al-Ma'idah ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita Kalau ada perbuatan mungkar jangan didiamkan Kudu ono tindakan Harus ada sebuah langkah itu. Bon. Nah kemudian kembali kepada surat Al-Imran ayat berapa tadi? Muncul Ali Imran Di mana Ali Imrannya? 100 dan seratus Ali Imran ayat 100 gitu-gitu Pak, diingatan. Ya, jadi kalau kamu mentaati sebagian dari ahli kitab, kalau kamu mengikuti taat pada sebagian ahli kitab, maka mereka akan yaruddukum ba'da imamikum kafiri. Mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Mereka punya program, mereka punya rencana, mereka punya makar. nah, kemudian ayat 101 Bagaimana kalian bisa kufur sementara kalian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan Rasul ada di tengah-tengah kalian? Barang siapa yang telah mendapat petunjuk, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Al-Quran nih yang tadi kita sampaikan. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, sungguh Allah akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kalau kita sudah mendapat hidayah, sudah mendapat taufik, sudah mendapat petunjuk, apa konsekuensinya? Al-Ma'idah 108. Al-Ma'idah 108. Eh, 105, <clears throat> maaf Pak, 105. Jawabannya ada surat Al-Maidah 105. <clears throat> Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man Dalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a فينبئكم بما كنتم تعملون Jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu jaga. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kalian. Artinya apa? Ada dua penafsiran. Satu, tetap laksanakan tugas dan kewajiban. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Itu artinya apa? Kamu tetap berada di dalam tugas dan kewajibanmu. Tetap laksanakan. Jaga itu syariat, jaga itu tugasmu, jaga itu tanggung jawabmu, tunaikan kewajiban itu satu. Yang kedua Allah mengatakan la yadurrukum man Orang yang tersesat, orang yang buruk itu tidak akan bisa mencelakaimu. Ya, orang yang tersesat tidak akan bisa memudorotkanmu, tidak akan bisa menimbulkan bahaya atas kalian. Indah itu kalau kalian telah mendapat hidayah. Tuh pegangannya itu Jadi kalau kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah, kalau kamu sudah mendapat hidayah dari Allah, kesesatan orang tersesat itu tidak akan membahayakan kalian. Gak usah takut dengan itu semua. Tidak akan membahayakan kalian. Tidak akan merugikan kalian dan tidak akan bisa melenyapkan dan Allah yang akan jaga kebenaran dengan syarat apabila kalian telah mendapat hidayah. Makanya kalau kita itu berada di atas kebenaran, di atas atas kejujuran, menurut syariat itu benar, jalankan, jalankan. Nah nanti ada orang-orang yang punya rencana, punya gawe, punya makar, punya tipu daya, macam-macam. Macam-macam. Makanya barangkali jenengan nanti bang uh, eh, jadi tokoh agama satu misal. di, itu nanti mesti ditarget. Untuk dijadikan nopo Bahasa kita itu yakin sukses sukses. Lah tim sukses itu kan tiang-tiang sing duwe napa? Pengaruh. Hati-hati kok kena bulat lontong kikil wau. Nah, dan itu terjadi Pak Niki. Jenengan ditawari bangun masjid. Jenengan ditawari bangun pesan atau panti asuhan atau diberikan fasi, fasilitas. maka kalau udah kena jenengan, nah begitu mereka berbuat buruk, ribon, wani ngelengi. Mari bangun masjid tuh sampean. Oh, akhirnya lisannya kena cor-coran. Jadi lisannya kena cor-coran, tidak bisa bunyi, Pak apalagi kena mobil, kena kenal pot. Ketika teh ngomong betul wantun, itu fitrah manusia soal fitrah manusia. Coba jenengan punya juragan, punya atasan, atasan dengan jenengan itu dermawan sekali. Setiap keluar kota, jenengan dibelikan hadiah, dibelikan uang, dikasih Mesti dijamin lah, wis bojomu no? Besok anak sampean istri jenengan kejak keluar kota nah Diberangkatkan kemana? Umroh satu misal. Nah, setelah itu jenengan tidak keluar kota, saya mengi main medoan. Wani ngiling mah. Wani ngiling mah. Atau menempuh cara-cara yang tidak benar dalam bekerja. Berani mengingatkan. Apalagi diceritakan iki memang menggambar ini Gus iso ga iso ya koyo ngene iki. Sajane ya gak boleh. Ngono. Tapi wis hasilnya ini kita makan kita pengen masjid, kita pingin untuk membersihkan gaji-gaji yang kotor ini. Dan lanjutnya nggak bisa kadung kecipratan. Berani bunyi? Berani bunyi? Nah, kena cor-coran itu mah. <laughs> Ya Allah, berat Pak. Itu fitro nih Pak fitro Kena sungkan, ya yes, kena macam-macam itu tadi. Makanya kalau kita itu berada di atas al-haq, maka pegang erat-erat masalah tersebut. Ya. <clears throat> nah, begitu juga mungkin dalam kasus rumah tangga. Dalam kasus rumah tangga, ada salah seorang pasangan yang uh, Katakan selingkuh, katakan selingkuh. Maka saya pesan pasangannya supaya tidak berlebih-lebihan dalam sikapnya. Contoh, masang GPS. Jadi supaya suaminya menggok nang dia ya. Konangan. Masa suaminya dipasang GPS ya. Wah, ketahuan sampai ada pula yang me, ini mengintili jadi memata-matai, menginteli ngaten Dadi sing lanang niku di diinteli, Pak. Ngaten. Kok Anda seperti saya ingatkan jangan. Jangan. Nah terus saya kan supaya punya bukti. Nah, Emang kalau kepingin mendapatkan istilah kalau bahasa kita tuh nangkep bahasa, sampean sibukkan di rumah. Jangan ya, nggak usah keluar kemana-mana Bagaimana? Ada kabar nggak? Masa mata-mata ini ruwet. Ditambah lagi nanti jenengan menyaksikan suami jenengan gandengan ambek wong itu tambah menyakitkan Turun mestinya siap. Ya nek kan geblak niku sampean. Hmm. Menyaksikan begitu loh betul ini terjadi, Pak. Terjadi. Jadi ada ibu-ibu niku oh, mau mangkel dengan suaminya sampai kepingin nangkap basah. Mata nih. Nek basah kita itu kepingin saya tangkap Nah, saya tak guyoni lah. Lah bojo sampean kongkong ning ndi Kok mau ketangkap basah niku. Terus direncanakan sudah. Pokoknya nanti kalau ada acara lagi saya dapat informasi saya akan bawa anaknya tak tunjukkan ke wanitanya. kok daru bapak jam setengah sepuluh saya ditelepon. Ustaz, ini saya mau keluar sama ini bu istri kandani. besok oh maka sang usah Nah, setengah sepuluh loh. Kepingin memata-matai suaminya. Ini saya dapat info dari informannya. <laughs> Ke informan ini pasang informan di kantor ini. Mbak, bujuk sampean kok janjian di kini ketemu di kini. Ini Ustadz, nek menurut saya pun tidak usah. Tapi saya ingin nangkep bahasa tak tunjukkan. Nek sama nekat, ya wis budal-budal Enggak Kamu lah sikil. Nah, kan saya kan cuma memberikan saran aja. Nanti jenengan ruwet loh. Boten saya kepingin menyaksikan dan kepingin menunjukkan pada wanitanya. Ini loh suami itu punya istri, punya anak. Ya silakan aku. Silakan. Bener Pak. Begitu jam 11 telepon mana? Jadi kula melok melok turu Pak dia. <laughs> melok gamelok turu Pak gara-gara sampean. <laughs> Ngoten jam 11 ditelepon malah, "Ustaz, nangis nangis." Loh, kenapa? Saya sudah ketemu Ustaz. Ya wis ditangkap basah siram dhisik kono jakepen. Ketangkep basah ngoten. Ini enggak kuat saya <laughs> Ustaz. Jadi dia ingin ngelihat dari sembunyi di balik mobil di parkiran menyaksikan suaminya dengan apa itu Nah, ini ke wau suap-suapan ya rasa no kuno ngono aku. no aku kan sampean mencari ini Lemes ustad eh, ya, terserah semaput minggu kono ora apa nggak enggak diangkat parkir <laughs> Saya ingatkan sambil dekatkan diri anda kepada Allah Nanti peristiwa itu diantar di atas pangkuanmu oleh Allah Paham ini? Walaupun jenengan menyembunyikan sesembunyi mungkin, serahasia mungkin. Tapi kalau nanti Allah menolong pasangannya, pasangannya nggak kemana-mana, nggak pasang mata-mata, nggak nginteli, gitu. Ya nggak masang GPS sibukkan tugas Anda sebagai wanita apa? Jalankan, libatkan Allah. Allah akan tunjukkan bukti-bukti itu di atas pangkuan. Allah itu punya cara dan punya kemampuan yang tidak kita Ngerti loh, itu kudu ngerti bang. Maka menghadapi problematika jaringan kerja juga begitu. Jalankan tugas Anda, jalankan kewajiban. Anda yakin itu benar, jujur, jalankan. Nanti ada ancaman, ada teror, ada fitnah. Sudah jalin, libatkan Allah. Saya katakan, libatkan Allah. Nanti Allah akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Allah akan menghukum orang-orang semacam semacam ini. Jangan. Jadi kalau mereka membuat tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Bapak masih ingat kisah Nabi Musa? Kisah Nabi Musa yang dibuatkan undang-undang oleh Fir'aun itu. Gimana? Mulai sekarang dibuat undang-undang resmi di undang-undang resmi bayi lahir dari orang-orang Bani Israel harus dibunuh bayi laki-laki lahir harus dibunuh itu undang-undang resmi nih Pak undang-undang tergila nah, gitu sehingga pada saat itu wanita-wanita Bani Israel yang sedang hamil di apa? Hah? dilanda ketakutan yang luar biasa. Nggak bisa kita bayangkan itu. Qadarullah turun pak tugas-tugasnya itu pak tugas-tugas ahli kesehatan, tim segadan tim itu untuk ngecek warga-warga yang hamil. Begitu masuk ke rumahnya Nabi Musa, ibu Musa lagi mengandung Musa itu, itu nggak ketahuan kehamilannya. Satu. Allah kalau ingin melindungi Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Dan bagi Allah seperti itu mudah. Sampai kemudian melahirkan. Sampai kemudian melahirkan. Dan ibu Musa tetap khawatir. Padahal Allah sudah mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Anakmu aku yang melindungi. Tetap khawatir. Akhirnya ibundanya Musa mendapat ilham dari Allah Ta'ala kalau kamu memang tetap khawatir dan takut, kalau begitu susui anakmu sampai kenyang setelah itu hanyutkan dia di sungai. Masya Allah. Jenengan lihat ini. Iki perintah hukum mana ya? Di analogika kan bukan sakit. Makanya kalau jalankan perintah, Pak. kalau ada perintah dalam Al-Quran, jalankan dan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Ya, jalankan perintah Allah dengan apa yang ada itu. Setelah itu berserah diri kepada Allah. Kita akan lihat hasilnya. Demi Allah Pak Niki, demi Allah. Ya, begitu juga dalam dakwah niki. Dalam dakwah. Bon, jadi yang keberapa yang terakhir tadi, Allah akan menjaga kalian dari tipu daya musuh. Surat apa? <coughs> ya surat Al-Imran ayat 120. Nah, 120 kita buka Al-Imran 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ya. Jika mengumpulkan kebaikan bisa yang mereka bersih hati, hmm. tetapi jika tertimpa bencana mereka gembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ibunya yang mereka tidak akan bisa tahan panas sedikit pun masya sungguh Allah telah mengikuti segala apa yang mereka kerjakan Ya, makanya ada perintah sabar begini pak ibu ngapun tenang ya tenang sangat kalau ada perintah sabar itu biasanya uang itu mesti ngayal hmm. ngaten mesti ngayal loh lana amat dewi sabar engkau lah ini kalimat apa ini Ngeyel. Allah memerintahkan sabar itu karena ada janji yang sudah disiapkan. Perhatikan, makanya di beberapa ayat, Pak, di beberapa ayat, di beberapa ayat, di beberapa ayat, Allah perintahkan sabar, setelah itu ada janji. Karena biasanya orang itu kalau disuruh sabar, ngeyelnya dengan menggunakan logi, logika. Lainnya kalau saya harus sabar, nanti terus mayal itu logika. Memang logikanya seperti itu. Tapi ketika kita sudah melibatkan Allah, jangan lagi menggunakan logika. Karena Allah akan tunjukkan kemampuannya, segala kekuasaannya di luar logikamu. Ya seperti Nabi Musa Begitu dianyutkan kata Allah Nanti anakmu ini akan aku kirim ke keluarga Fir'aun ini jenengi ulamarani gebuk teman Lho Logika niki model ya nopo nih Bahkan kemudian betul Nabi Musa pun dirawat di rumah. Logika kita nggak nutut, Pak. Tapi Allah yang membolak balikan hati. Niki lho sing kudu dipegang niku. Allah membolak-balikkan hati. Istrinya Fir'aun diberikan rasa cinta kepada bayi ini. Dan Fir'aun niku seneng karo sing edok. Akhirnya dikandani, ya Fir'aun kita berharap bayi ini menjadi kurota aini fi ahli. Kita berharap bayi ini menjadi penyejuk mata di keluarga kita. Hmm. Sing Malik balik nanti sapa? Libatkan Allah, gitu loh. Libatkan Allah. Menghadapi apa saja sudah, Seruut apa saja sudah, sedasak apa saja. Ojo gawe logika. Nek sambil menghadapi masalah berat, rumit, gawe logika. Satu, darah sambil lama-lama rendah. Yakin, Bang. Kenapa? Tiap hari itu ketakutan. Tiap hari kecemasan. Kalau orang tiap hari diliputi kecemasan dan ketakutan, detak jantung itu enggak normal. Ngoten Kalau detak jantung itu enggak normal, peredaran pun tidak normal. Mulai toh ceko-ceko. Mulai toh geliyeng. Renungkan itu. Renungkan itu. Wakilnya betul. Akhirnya Nabi Musa tidur di kasurnya Fir'aun. Iya, Bahkan tidur di pangkuannya Fir'aun. Digendong Fir'aun. Disuapi oleh Fir'aun. Sementara Fir'aun gendong Nabi Musa. Lisannya berteriak. Bunuh bayi-bayi itu. Bayi sing ditolehi Bayi sing ditolehi Ada di mana? Buat akali model apa gitu. Makanya ketika kami dakwah itu Pak difitnah dituduh. Kami sowan ke Ustadz sepuh kami yang kami anggap ini guru kami, orang tua kami. Biarkan saja. Loh, jawaban ini Biarkan saja. Nanti dengan berjalannya waktu Ya kan akan ada perubahan. Libatkan Allah. Kamu tahajudnya yang kuat. Baca Qurannya yang kuat. Gitu. Nanti Allah yang menolong. Nek ngono tok nasihat ini. Tapi ini tuduhan fitnah. Apa nggak perlu kita tuntut tambah rame? Kamu itu bukan pejabat. Lah kamu nuntut pejabat, tuntutan itu sok dirubah-rubah tadi rujak cengur. Hmm. Lo betul apa enggak? Iya, iya nek kamu percaya ini kok ceritanya dawa, mangkel semakin ber kepanjangan, permusuhan semakin berkembang. Sudah jalankan, ini berjalan seperti ini nanti. Dan kamu sibukkan kepada Allah. Allah yang ngatur. Simbol balikan hati siapa? Sudah libatkan Allah. Yang terjadi apa? Jalani. Sudah. Ya berjalan akhirnya. Nah terus kalau kami nanti pas ngaji nggak boleh gimana? Ya pray. Nah terus ya pindah iringan nih. <laughs> nasihatnya ya Allah oh, tak renungkan ya no bener <laughs> akhirnya kita ikuti petunjuk itu Pak surat itu surat tuntutan itu sudah disiapkan oleh pengacara sudah disiapkan dua surat surat pertama berupa klarifikasi ini soalnya tokoh nomor satu Pak yang membuat fitnah ini tokoh nomor satu di suatu daerah matanya. Ini gimana? Biarkan saja. Nah terus Ya kita ngaji aja. Nanti kalau dilarang ya libur. Nah, <laughs> besok adakan lagi di sampingnya. <laughs> Wah enak aja, kan? Akhirnya berjalan kita. Ya. Berjalan. Ya, jadi surat pertama surat klarifikasi apa betul dia punya undang-undang itu. Kalau iya, maka surat yang kedua menyusul apa? Surutan gugat. Nah, nah. Karena undang-undangnya orang negara ini. Gak nangis sakarbe gak seneng dilarang, gak seneng gak ngono, ono aturane. Lah kan kebijakan niku iso di gawe. Nggih mboten. Lah itu kekuasaan. Jadi ya undang-undang datang lagi esok kan. Nah, turun ono surate, tak kena surate. Wong Indonesia pun lawange gak ada kok, lawang Arab orang lawang yang ono katanya. Sampai ngurus surat surat ngarep gak iso ah, lihat buri. Gak iso dua tendelo. Wah, kelama gini bisa. <laughs> Astagfirullah pun. Jadi menghadapi begini bagaimana? Sabar kamu kepada Nah, saya ulangi lagi. Di dalam ayat-ayatnya Pak, makanya nanti supaya tidak menggunakan logika lagi. Ya, di setiap Allah perintahkan kita sabar, di setiap kali Allah perintahkan kita sabar, itu di belakangnya, di belakangnya ada kalimat wa'dallahi hakun. Janji Allah itu benar. Fasbir inna wa'dallah hak. Kita simak surat Ar-Rum ayat 60. Surat Ar-Rum ayat 50. <clears throat> Surat 30. Surat 30. Ayat berapa tadi? 60. Surat Ar-Rum ayat 60. Fasbir wa fasbir inna wa'dallahi haqq ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Iya. Bersabarlah engkau sama sumber dari Allah itu benar dan sekali jangan sampai orang yang tidak menjadi benar ayat Allah itu menggelisahkan engkau. InsyaAllah <clears throat> Bersabarlah engkau hai Muhammad Sesungguhnya janji Allah itu benar Kalau Allah menyuruh sabar Berarti ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah Sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah Sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah Itu nggak bisa dibatalkan oleh siapapun Saya dipahami Allah sudah siapkan sesuatu, kalau sudah disiapkan oleh Allah, tidak ada seorang pun bisa merubah. Tidak seorang pun bisa. Sehebat apapun dia punya kekuasaan. Om Allah itu punya cara. jadi kan simak pelajaran yang kita dapat Nabi Yusuf. Itu luar biasa pelajarannya. Nabi Yusuf bisa mendapatkan porsi yang begitu mengagumkan Salah satu sifat yang dipegang apa? Kesabaran. Nabi Yusuf itu mendapat ujian di ujung-ujung. Ngerti di ujung-ujung? Awal, awal dia mendapat ujian berupa kebencian dan permusuhan dari saudara. Berjalan ini penuh dengan ujian terus sampai di ujungnya. Di ujungnya itu ujian yang paling berat. Kalau di awal itu belum mendapat ujian berupa kebencian dan permusuhan, di ujungnya dia mendapat ujian disenangi dan dicintai. Nah, itu tuh. Awalnya diuji dengan kebencian oleh sampai ingin melenyapkan Nabi Yusuf, ingin melenyapkan Nabi Yusuf. Ya, sampai kalau orang Jawa bilang itu ketolo-tolo. Kenapa ketolo-tolo nih? Kenapa? Wah. Masa kalau gak karu-karuan cerita. Jadi perbudakan, diperbudak oleh orang. Diperdagangkan di sana terus sampai ujungnya. Kalau diawali dengan kebencian, Nabi Yusuf akhirnya ujung ceritanya dia mendapat ujian berupa dicengi dan dicintai. Bayangin. Nah, dicintai dan disenengi niku musibah apa nikmat? Uangnya jawab ya. <laughs> Ayo, dicintai dan disenangi itu ujian berupa nikmat apa musibah? Ya tergantung sing nyenengi lah, sing nyenengi bojone wong. <laughs> <laughs> Bayangin coba nih antara nikmat dan musibah. Jadi mau niku ini ya apa nih oleh ujian kata gini. Yo alhamdulillah inalillah. <laughs> Jadi disenangi orang itu nggak selamanya baik. Dibenci orang tidak selamanya jelek. Maten, Coba kalau Nabi Yusuf itu saudara-saudara itu baik-baik, lembut-lembut, sayang-sayang. Nabi Yusuf keluar dari rumah? Tidak keluar. Maten. Makanya jaringan kali kuloniku kepingin derajat sing dhuwur, kepingin punya pangkat sing jero. Wong terung dijegurno seumur sampean kali. <laughs> Kita baru cetek-cetekan ayo ujian wis kudu gak telat ngene iki. Jenengan lihat endingnya kayak apa? Nabi Yusuf itu tegas, tekun dia, bersabar atas gangguan orang yang menyakitkan, ya, bersabar atas gangguan orang yang mencintai. Itu butuh kesabaran keduanya. Sabar yang pertama nggak dendam dengan orang yang membenci. Sabar yang kedua tidak larut dengan kecintaan. Itu butuh kesabaran. Nah sampai jenengan tiba-tiba jenengan dengan usia jenengan yang sudah mulai separuh bahaya, Sudah menginjak usia tua Karir sudah mulai turun Kok ono sing nyenengi nah, Itu bisa misteri Seneng itu nikmat tapi bisa membawa bencana Nek sampean gak sabar gak laten Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, kan ini butuh kesabaran ya kan ini butuh kesabaran. Nah, sing nyenengi wong elek insyaallah selamat. Sing nyenengi wong api yo ayu terus wong yo sugih kira-kira pripun. <laughs> Iya, bermus merata sok mereteli pak. <laughs> Ujian itu nih ya Allah. <laughs> Ujian yang wong niku aneh-aneh. Bon, berikutnya. Orang yang sabar akan diberikan oleh Allah a'immah fitin, kepemimpinan dalam agama. Allah. Orang-orang yang mendapatkan kesabaran akan diberikan a'immah, kepemimpinan. Surat As-Sajdah ayat 24. Surat As-Sajdah ayat 24. Ya. Yeah. Surat 32. Surat 32 ayat 24. Monggo silakan. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah. Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang akan memberi petunjuk dengan perintah kami. Kapan? Lama sobaru wakam bi ayatina yukinun. Selama mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Berikutnya, orang-orang yang sabar akan dikaruni Allah karunia tertinggi dalam agama ini. Karunia tertinggi dalam agama. Apa itu? Istiqomah. Karunia tertinggi dalam agama apa? Istiqomah. Itu nikmat tertinggi di atas hidayah. Di atas hidayah. Karena orang dapat hidayah belum tentu istiqomah. Belum tentu istiqomah. Tapi kalau kita sudah diberi istiqomah oleh Allah, itu nikmat tertinggi dari Allah Ta'ala. Tidak ada lagi nikmat yang paling tinggi dibandingkan nikmat istiqomah. Lah untuk bisa menjadi istiqomah dan meraih derajat istiqomah, syarat yang dimiliki apa? Sabar. Jadi sabar itu membuahkan istiqomah, sedangkan sabar itu sendiri buah dari keikh, keikhlasan. Pun terakhir dengan kesabaran Allah karuniakan kepada kita derajat tertinggi di surga. Istihqaq dukhulul jannah. Istihqaq dukhulul jannah. Orang-orang yang sabar wajib mendapatkan surga yang disiapkan oleh Allah. Surat 25 ayat 75. Surat 25 ayat 75. Setelah menjelaskan sifat-sifat yang tinggi, akhlak-akhlak yang mulia, Allah menyebutkan Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas sebaran mereka hmm. dan di sana mereka akan disambut dengan taat dan salam. Mereka-mereka ini itu disebutkan ayat-ayat berikutnya nanti itu Pak. Ya, itu diberikan derajat-derajat yang tinggi, makom-makom yang terhormat, kedudukan-kedudukan yang agung di dalam surga. Bima sobaru itu semua mereka dapatkan disebabkan karena mereka bersabar. itu Mereka bersabar. Maka demikian pula rumah tangga. Rumah tangga ketika kita bangun di atas kesabaran, keutuhan, kedamaian itu akan dapatkan. Keutuhan dan kedamaian itu kita akan dapatkan. Ketika kesabaran tidak ada, sekarang jangan tanyakan, Bila suami hilang kesabaran, apa yang terjadi? Bila istri hilang kesabaran, apa yang terjadi? Ya, bila kesabaran hilang dari hati, apa yang terjadi? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah karuniakan kepada kita nikmat teragung dalam agama ini, yakni Allah karuniakan sifat-sifat yang sabar kepada kita semua. Bagaimana kita akan meraih kesabaran akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah.